Maksud saya Majelis Taklim KMII. Saya sebut anggota majelis yang terhormat karena memang sekarang majelis taklim lebih terhormat dari majelis permusyawaratan rakyat. Malam ini adalah malam pertama kita berjumpa untuk tahun ini. Saya pernah juga 10 hari pertama Ramadan ada di sini tahun 98. Tahun 98 waktu itu Ramadan awal Desember kalau tidak salah. Jadi sudah sangat dingin sekali. Maka bagi saya ini kali kedua kegiatan 10 hari di street ini. Uh, tadi panitia meminta biodata, saya katakan itu ada di komputer. Jadi memang sebaiknya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wahyudin. Saya tinggal di Jalan Balai Pustaka 5 nomor 3 Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon saya gampang 470 4704 4 470 474. Saya lahir 19 Oktober tahun 61. Jadi minggu depan saya ulang tahun di Tokyo, ke-43. Jauh dari keluarga. Itulah nasib mubalik terakhir Satu istri dan pendukung monogami tiga putra, dua putri. Yang paling kecil laki-laki baru kelas 1 SD. Yang paling besar baru masuk ITB tahun ini. Pendidikan beragam SD SMP, menengah saya STM penerbangan. Ya, saya kelas 3, Tommy Suharto kelas 1. Satu sekolah tapi lain rezeki, tapi sekarang juga lain nasib. Kemudian saya sekolah di lembaga bahasa Arab yang sekarang namanya Libya, dulu namanya LPBA, Universitas Ibn Saud, itu Universitas Saudi Arabia punya. Kemudian sempat di Akademi Komputer, Fakultas Hukum UI dan Ekonomi UT. Profesi sejak dulu yang saya geluti sebagai mubalik dan trainer dan ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi itu sekadar perkenalan. Malam ini sambil menunggu pengumuman tadi disampaikan, mari kita bahas sedikit ilmu falak. Sebab ini adalah ilmu atau sains yang paling pertama mendapat perhatian umat Islam. Sebab di dalam Quran dan hadis banyak ibadah-ibadah disandarkan pada waktu. Salat tergantung waktu Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, kewajiban yang diwaktukan. Mau tidak mau orang harus cermat mempelajari ilmu waktu, mempelajari matahari. Puasa berkaitan dengan hilal, maka orang harus mempelajari ilmu tentang bulan. Karena kepentingan ibadahnya, maka sains yang pertama kali berkembang di kalangan umat Islam adalah astronomi atau ilmu falak, ilmu untuk ruang, uh, eh, mempelajari susunan dan komposisi bintang-bintang di langit. Barangkali kadar pengantar kalaulah ini matahari yang kita foto dari jauh. Tapi kalau kita foto dari jauh lagi, matahari yang begitu besar hanya akan menjadi sebuah bola api yang dikelilingi oleh benda-benda planet-planet lain yang berterbangan menjadi sebuah tata surya di mana sebuah tata surya tersusun dari puluhan benda-benda terbang, puluhan planet. Dan sebuah tata surya ini pun kalau difoto dari jauh, tata surya itu akan menjadi sebuah titik bintang bersama tata surya-tata surya lain membentuk sebuah galaksi. Jadi galaksi sudah jelas terdiri dari jutaan bahkan miliaran planet-planet. Dan semua dalam keadaan bergerak, berpusing, berputar pada porosnya. Sebuah galaksi pun kalau difoto dari jauh, dia akan menjadi sebuah titik bintang yang sering kita lihat di langit. Yang sering kita lihat di langit sebuah titik bintang, sebenarnya seringkali itu merupakan sebuah galaksi. Dan dia hadir bersama titik-titik bintang lain, membentuk sebuah susunan, sebuah rasi atau konstelasi bintang. Dan konstelasi-konstelasi bintang itu kalau dilihat dari jauh lagi pun hanya menjadi sebuah titik hadir bersama dengan konstelasi bintang yang lain. Apakah ini yang namanya jagat raya? Wallah alam. Karena kita sampai sekarang tidak tahu sampai di mana batas jagat raya itu. Dan menariknya keseluruhan alam semesta ini, mereka hadir, mereka berfungsi tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah. Tidak ada yang membangkang Allah sekalipun. Walahu aslama ma fis samawati fil ard. Kepada Allah lah tunduk semua yang di langit dan di bumi kecuali ada satu makhluk yang sangat kecil di planet yang sangat kecil yang bernama bumi itulah manusia yang suka membangkang Allah padahal kalau sudah dilihat macam begini ini bumi bumi membentuk sebuah tata surya dan tata surya itu hanya menjadi sebuah bintang kecil bersama bintang-bintang lain sudah sampai di sini sudah nggak kelihatan buminya sudah tidak kelihatan Tokyo, sudah tidak kelihatan Indonesia, apalagi yang mau dibanggakan. Tapi ketika seluruh alam semesta tunduk kepada Tuhan, si makhluk yang teramat kecil itu berani-beraninya membangkang Tuhan. Hebatnya manusia. Di dalam surat Yunus surat 10 ayat 5 Allah katakan, "Wallazi ja'ala syamsa dia'an." Dialah yang menjadikan matahari memancarkan cahayanya. Wal qamara nuran dan dia menjadikan komar bulan terang. Wa qaddarahu manazila dan dia menetapkan manzilah-manzilah, posisi dan tahap penampakan bulan yang berbeda. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Supaya dengan matahari dan bulan itu kamu bisa mengetahui jumlah tahun dan membuat perhitungan lain. Jadi rupanya Allah menjadikan matahari dan bulan antara lain memang sebagai alat penanda waktu bagi kita. Oleh sebab itu orang mengembangkan kalender beragam cara. Ada yang mengembangkan kalender perhitungan tahun dengan dasar matahari. Disebut tahun Syamsiah, kalender Syamsiah atau solar kalender berasal dari bahasa Latin solus artinya matahari tapi ada orang mengembangkan sistem kalender dengan dasar bulan. Disebut lunar calendar. Bahasa latinnya luna artinya adalah bulan. Maka di Indonesia Toyota mengembangkan mobil yang mereknya Soluna. Itu maksudnya Solus dan Luna. Mobil matahari dan bulan supaya dia berjaya siang maupun malam. Itu, nah, itu mobil Soluna. Tapi ternyata penjualannya nggak naik juga. Kalau saja di Arab itu mobil bukan soluna, tapi mobil disebut namanya mobil anta syamsun anta badrun. Engkaulah matahari, engkaulah bulan. <clears throat> Nah, menghitung kalender dengan dasar dengan patokan matahari sangat tepat untuk mengetahui pergantian musim. Menghitung kalender, menghitung tahun dengan dasar bulan sangat mudah untuk mengetahui keakuratan hari. Bangsa Mesir kuno itu menggunakan kalender menggunakan matahari. Begitu juga bangsa Greek dan Roman, Yunani dan Romawi. Kaisar Julius mengembangkan kalender berdasarkan matahari yang kemudian dikenal dengan nama Julian kalender dan kemudian disempurnakan oleh Kardinal Gregorius dan dikenal dengan nama Gregorian Kalender, Itulah yang kita kenal bernama sekarang Januari, Februari, Maret itu disebut Gregorian Kalender. Kalender yang disempurnakan oleh Kardinal Gregorius hasil ciptaan Kaisar Julius dan patokannya adalah matahari. Sedangkan bangsa India dari suku Maya dan Aztec lebih menyukai menghitung tahun dengan patokan bulan. Umat Islam begitu juga Cina untuk tahu kapan Imlek juga pakai bulan. Bangsa Babilonia di sebelah utara Hijaz, di Arab sebelah utara menggunakan dua-duanya sekaligus. Kemudian setelah Allah nyatakan bahwa Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai alat penanda waktu untuk menghitung tahun. Di ayat lain Allah katakan yang namanya satu tahun itu 12 bulan. Inna iddatas syuhuri 'inda Allah 12 syahran. Surat At-Taubah ayat 36. Satu tahun 12 bulan. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan satu bulan itu 29 malam. dirayatkan dari Abdullah bin Maslamah bahwa Rasul berkata, "Asyharu tis'un wa isruna lailatan." Satu bulan itu 29 malam. Fala tasumu hatta tarah. Jangan kamu puasa kecuali kamu sudah lihat munculnya bulan. Fa in gumma alaikum tapi kalau karena mendung kamu tidak bisa lihat, fakmilul iddah salasin, maka genapkanlah menjadi 30. Tapi intinya adalah 29. Hanya karena ada mendung saja lalu jadi 30. Kemudian ada patokan lain dalam kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim kita jumpai hadis la tasumu hatta tarawul hilal janganlah kamu puasa sampai kamu melihat hilal wala tufiru hatta tarahu dan janganlah kamu akhiri puasa sampai kamu melihat hilal tetapi kalau kamu mau lihat hilal terhalang oleh mendung Wakduru lahu maka genapkan saja menjadi 30 hari. Terus kalian menarik ketika ilmu pengetahuan sudah begitu maju, tapi umat Islam di seluruh dunia masih sering berselisih kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Apa sebabnya? Kita coba pelajari sama-sama. Yang sering jadi problem ijtima'ul kamar atau ru'yatul hilal. Apa makna ini nanti kita bahas. Inilah bumi tempat kita tinggal. Bumi sebuah planet berbentuk bola yang tidak pernah diam, dia selalu dalam keadaan rotasi, berputar pada porosnya sambil juga bergerak mengelilingi matahari. Berapa keliling bumi? Keliling bumi 40 km, 40 ribu kilometer bumi disorot oleh matahari. Adanya cahaya matahari menyorot sebagian bumi, bagian yang berhadapan dengan matahari menjadi siang, bagian sebaliknya karena gelap menjadi malam. Kita yang berada di Indonesia, daerah Khatulistiwa, itu persis berada dalam lintasan yang paling jauh. Kalau keliling bumi ada 40 ribu kilometer, maka dalam waktu 24 jam kita bergerak menempuh jarak 40.000 km. 40.000 km dibagi 24 jam itu 1.600 km per jam. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kebetulan yang pertama kali mengembangkan konsep geografi ini bangsa Eropa di saat Eropa sedang maju-majunya pasca Renaissance. Penentuan utara dan selatan alasannya sederhana saja. Karena Eropa ingin berada di sebelah atas dan bangsa lain negeri jajahannya harus ada di bawah. Sebenarnya kalau ini mau dibalik, mana utara mana selatannya pun juga bisa tidak jelas. Nah, jadi ini karena pertama bangsa Eropa yang menetapkan mengembangkan konsep geografinya ini, maka ditempatkan, ditempatkanlah utara di atas supaya Eropa ada di atas. ya? Kalaulah bumi ini kita lihat dari selatannya, dari kutub selatan, kita balikkan begitu, ini posisi selatannya, maka kita yang ada di Indonesia, ini katanya tidak terlalu tepat, karena saya kesulitan mencari gambarnya. Ketika posisi manusia kita di Katulistiwa, persis di atas kepala kita ada matahari, inilah posisi tengah hari. Tapi dilihat dari poros dari sudut dari kutub selatan bumi berputar ke arah kanan. Nah, ke arah sinilah kita berputar. Berarti akan ada saatnya orang di muka bumi mengalami gelap malam, kemudian mengalami pagi, tengah hari, di mana matahari berada persis di atas kepalanya. Ada saatnya dia berada menjauhi matahari. Keliling bumi 40.000 km dan kita menempuh perjalanan 40.000 km dalam waktu 24 jam. Berarti kecepatan kita bergerak saat ini 1600 km per jam lebih. Kenapa kita tidak merasakannya? Beruntunglah atmosfer, lapisan udara yang di atas bumi ini ikut bergerak. Kalau saja lapisan udara tidak ikut bergerak, kita yang dibawa oleh bumi bergerak, kita akan bertabrakan dengan udara. Dan kita akan terpental semua dari bumi. Nah, mental ke bulan, mental ke Venus, dan segala macam. Saudara sekalian, ketika bumi sedang mengalami rotasi, perputaran pada porosnya, ada planet yang dekat dengan bumi, yaitu bulan. Bulan juga berputar pada porosnya, sambil juga bulan mengelilingi bumi. Sambil bulan mengelilingi bumi, lalu berdua bersama-sama mengelilingi matahari. Jadi ada banyak variabel yang harus diperhitungkan kecepatan bumi berputar pada rotasinya tidak sama dengan kecepatan bulan mengelilingi bumi. Oleh sebab itu posisi manusia dan bumi selalu dalam keadaan berbeda-beda. Maka bisa terjadi satu saat ketika posisi manusia sedang ada di sini, kalau mata manusia melihat jauh, dia berada di hamparan yang jauh, hamparan bumi yang jauh, di lautan yang luas, Sejauh mata memandang, pandangan matanya akan terbatasi oleh lengkungan bumi. Sejauh mata memandang, terbatas oleh lengkungan bumi. Inilah yang disebut dengan horizon. Bahasa Arabnya adalah ufuk. Kalaupun saat itu posisinya sedemikian rupa sehingga matahari berada di bawah ufuk, si manusia ini tidak bisa melihat matahari. Mataharinya ada, tapi manusia yang gagal melihat matahari karena terhalangi oleh lengkungan bumi. Dan kita menyebut inilah saat matahari terbenam, inilah maghrib. Ketika maghrib seakan-akan gelap dan manusia hanya bisa melihat langit bagian atas yang berwarna kemerah-merahan. Mataharinya sudah tenggelam di bawah ufuk. Kalau saat maghrib terjadi, dan posisi bulan juga di bawah ufuk. Ini terlihat bulan samar-samar. Tidak jadi masalah. Bisa saja terjadi pada kondisi manusia sedang mengalami maghrib. Kondisi manusia di satu titik sedang mengalami maghrib. Bulan di bawah ufuk, bulan tidak terlihat. Dan karena bumi terus berputar, bulan juga terus bergerak mengelilingi bumi, maka keesokan harinya pada saat si manusia mengalami posisi yang sama saat maghrib, saat itu bulan sudah bergeser naik ke atas. Dan bisa jadi saat itulah cahaya matahari menyorot bulan. Sorotan cahaya matahari yang mengenai sebagian permukaan bulan terpantul. Tapi tidak mungkin terpantul ke arah sini. Jadi bulannya ada, tetapi pantulannya tidak bisa terlihat oleh manusia. Karena manusia berada di belakang bulan. Bulan menghadap matahari, bagian yang menghadap matahari diterangi oleh matahari, bagian belakang bulan yang gelap tidak terlihat oleh manusia. Pantulannya hanya sejauh ini. Bumi berputar lagi, maka besok harinya si manusia mengalami kondisi maghrib juga, tapi posisi bulan sudah naik lebih tinggi. Dan ketika cahaya matahari menyorot bulan, saat itu pantulannya, bagian bawah, bagian bawah bulan yang terang, sedikit terlihat oleh si manusia, membentuk sebuah garis tipis. Inilah yang kita menyebutnya bulan sabit. Ini yang kita sebut hilal. Jadi bulannya sendiri dari kemarinnya juga sudah ada itu bulan. Tetapi yang kita lihat bukan bulannya, pantulan cahaya matahari oleh bulan atau bidang permukaan bulan yang kena sorot matahari. Nah, permukaan bulan yang kena sorot matahari, bagian bawahnya terlihat oleh mata berupa garis lengkungan tipis. Bulannya sejak dulu sudah ada. Nah, tetapi hilalnya, ini yang namanya hilal. Bisa jadi keesokan harinya bumi berputar lagi, posisi si manusia mengalami maghrib, posisi bulan sudah lebih tinggi lagi terhadap manusia. Sorotan cahaya matahari terpantul dan kali ini bagian permukaan bulan yang terang terlihat lebih luas lagi dan dia menjadi lebih besar. Nah, sekalian, di dalam bahasa Arab, di dalam Quran, istilah dibeda-bedakan. Yang disebut Omar, Omar adalah planet bulan yang bulat itu. Jadi yang namanya Omar, planet bulannya apakah si manusia saat itu bisa melihat atau tidak bisa melihat, Komar tetap ada. Ada Komarudin. <laughs> yang namanya Komar, planet bulannya itu. Bahwa ada cahaya matahari yang mengenai permukaan bulan, lalu terpantul ke arah manusia, dan yang terpantul itu hanya bagian yang sedikit saja, itu namanya hilal. Tapi kalau bagian yang besar terlihat menjadi bulat, bahasa Arab menyebutnya al-badru, badar. Anta syamsun, anta badrun. Nah, badar itu bulan purnama. Jadi kalau sebagian saja terlihat, itu adalah hilal. Mohon dipahami betul. Yang disebut komar adalah bola planetnya itu bahwa cahaya mengenai permukaan bulan lalu terpantul sebagian kepada manusia itu namanya hilal. Jadi hilal bukan bola bulannya. Hilal adalah cahayanya yang terpantul. Komarnya adalah bulan itu sendiri. Lalu si manusia ketika ada cahaya yang dipantulkan ke sini, si manusia berusaha melihat. Melihat dengan mata kepala, bahasa Arabnya adalah ro'a. Ro'a dan dari kata ro'a muncul ru'yah. Maka istilah ru'yatul hilal. Ru'yah, penglihatan mata bertabrakan dengan cahaya yang dipantulkan. Penglihatan mata bertabrakan dengan hilal. Itulah yang disebut dengan ru'yatul hilal. Tapi bisa terjadi di atmosfer, di atas permukaan bumi, di atas manusia terjadi mendung maka manusia gagal meru'yah. Padahal di balik di balik mendung, Omar ada, hilal ada. Yang gagal ru'yahnya. Bukan tidak ada hilal, bukan tidak ada komar, yang gagal ru'yahnya karena terhalang. Di zaman Nabi, kata Nabi sederhana saja. Sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika kamu meru'yahnya. Waftiru liru'yatihi. Akhiri puasa ketika kamu meru'yahnya. Wa in gumma, kalau kamu terhalangi mendung, maka genapkan. Hanya karena mendung saja kok Nabi ngalah. Karena waktu itu memang tidak ada alat dan upaya lain. Begitu mendung, ya ru'yah gagal. Tapi sekarang mendung bisa diterobos dengan teropong. Apalagi orang menggunakan teropong infrared. Berarti meskipun ada mendung, ru'yah dengan mata kepala gagal, dengan teropong infrared tetap bisa kelihatan. Tapi sebagian orang berpendapat, itu kan menggunakan teknologi, tidak sah. Jangan katakan ini main-main. Di Indonesia masih banyak kiai berpendapat begitu. Pokoknya kalau mendung ya sudah, anggap aja 30. Bisa Pak pakai teropong. Ini teropong infrared. Nah, itu pakai teknologi tidak sah. Itu namanya bukan ru'yah lagi. Itu. Di Jawa Barat misalnya, kalau Bapak dari Puncak ke Bandung, eh dari Jakarta ke Bandung, sebelum Puncak lewat pertigaan Megamendung. Persis di pertigaan itu ada masjid besar. Banyak orang yang melintas kalau hari Jumat parkir numpang sholat Jumat di situ. Apa yang terjadi? Di banyak masjid di Jawa Barat penggunaan mikrofon dalam sholat itu masuk kategori bid'ah. Begitu luas jamaah melimpah keluar, khutbah pakai mikrofon, begitu sholat, mikrofon disingkirkan. Jadi kita nggak tahu imam sudah mulai takbir, terutama yang di bagian luar-luar. Tahu-tahu amin, kita pun amin. Tahu-tahu depan, Allah Akbar, kita pun ikut ruku. Lihat orang depan bergerak, kelihatan dari gerakan kaki, kita pun tidak. Sami Allah man yang repot kalau kita lagi ruku. Kapan kita mulai angkat kepala? Terpaksa kita dengar pasang kuping. orang kalau sudah ruku, dari sujud lalu duduk, kan ada gesekan. Mungkin kertas koran yang dijadikan alas, mungkin sajadahnya bergesek. Itu mesti kan tersek. Nah, kita buat, oh ini udah bangkit. Tahu-tahu pas Sop-sop depan lagi bangkit karena itu pas tanjakan bus kota pun bus antar kota sedang lewat dengan suara menggerung. Hmm. Kita nggak dengar itu sujud terus. Akhirnya bangkit, bangkit tahu-tahu sudah langsung berdiri. Rupanya berdua kali sujud orang depan. Ini bukan guyon, nyata terjadi. Itu nyata terjadi. Karena saya pernah di situ. Dan banyak pesantren-pesantren lain di Jawa Barat. Jadi kalau kita sholat kita harus paksa. Tahu-tahu benar tersek kita angkat, rupanya kaki orang aja bergerak, orangnya masih sujud tempat yang kita sujud lagi. hanya karena mikrofon, penggunaan mikrofon dalam ibadah tidak ada sunnah dari Rasul dan itu bid'ah. Itu. Jadi dalam penentuan rukyatul hilal pun kalau mendung yang mendung gagal rukyat ya sudah kenakan 30. Tapi kan mendungnya sebenarnya tidak tebal, bisa diterobos dengan terobong infrared. Oh enggak, itu namanya bukan ru'yah lagi, melibatkan teknologi. Nah, itu contoh. sekalian, itu kalau kalau posisi komar bulan tinggi. Karena posisi komar bulan tinggi, maka cahaya matahari terpantul ke arah si manusia. Itu hilal ada. Apalagi kalau posisi bulannya begitu rendah, saat matahari terbenam di bawah ufuk, bulan hanya beberapa derajat di atas ufuk. Maka pastilah cahaya matahari tidak akan ada yang terpantul ke arah sini. Tidak ada hilal bagi manusia. Disinilah masalah. Bagi Muhammadiyah katakan itu pun sudah menunjukkan masuk satu Ramadan. Tetapi bagi yang berpendapat harus rukyatul hilal itu belum masuk satu Ramadan. Maka Muhammadiyah sudah sejak berapa hari lalu mencanangkan besok satu Ramadan. Karena posisi kamar sudah di atas ufuk. Kalaupun orang mencoba merukyah hari ini, apakah di Jepang, apakah di Malaysia ataupun di Indonesia, siapapun yang mencoba merukyah hari ini tidak akan bisa lihat hilal. Sebab posisi komar itu begitu rendah. Uh, Kamis 14 Oktober di Jakarta tinggi bulan hanya 2 derajat 41 menit 42 detik. Dengan ketinggian yang seperti ini tidak bakal ada hilal mengarah manusia. Itu. Waktu tanggal 4 Desember tahun 2002 ketika matahari terbenam pukul 17.56 tapi bulan terbenam pukul 18 lewat 1 Berarti setelah matahari terbenam masih ada lima menit bulan di atas ufuk. Dan ketinggian bulan saat itu 0 derajat 43 menit. Tidak ada yang bisa merukyah hilal. Tetapi komar sudah ada. Maka waktu itu pun Muhammadiyah mengatakan besok masuk satu Syawal. Itu tahun 2002. Nah, Muhammadiyah lebaran satu duluan. Satu hari lebih dulu. Nah, Malik Fajar Menteri Pendidikan Nasional. Karena saya orang Muhammadiyah, saya lebaran tanggal 5 Desember. Tapi karena saya menteri, saya harus mendampingi presiden sholat id di Istiqlal dan pemerintah menetapkan esok harinya. Maka saya sholat idnya besok harinya. Jadi lebaran hari ini, sholat idnya besok mendampingi presiden. Itu. Itu cerita Pak Malik Pajak. Jadi hari ini tidak bakal terlihat rukyah. Sebenarnya kalaupun bulan itu cukup tinggi, kalaupun cukup tinggi, di kalangan para ahli ilmu falak, di kalangan para ahli astronomi terjadi perbedaan pendapat. Seberapa tingginya bulan bisa terlihat rukyah hilal. Ada yang berpendapat harus lebih dari dua derajat. Ada yang lebih dari lima derajat, lebih dari tujuh derajat, lebih dari sepuluh derajat. Waktu saya kecil dulu, Departemen Agama, badan uh, ru'yah dan sifat itu menggunakan kriteria tujuh derajat. Tapi tahun lalu pejabat Departemen Agama ketika bicara di televisi menggunakan kriteria 10 derajat. Nah, itu. Oke. Nah, hilang paling tipis yang bisa teramati yaitu tanggal 14 Maret tahun 2002 di Riyadh di Arab Saudi itu 30 km ke arah barat ada suatu kompleks yang disebut King Abdul Aziz City for Science, Technology and Geophysical. Dan mereka punya peneropongan. Ternyata bulan sabit yang paling tipis yang pernah bisa dilihat adalah hanya 0,5 persen. Setengah persen dari seluruh penampakan bulan. Sedangkan hilal yang paling muda yang bisa diamati itu tahun 96 yaitu hilal yang berumur 12 jam 7 menit. Ini dihitung sejak saat uh, ijtima. Bulan Syawal tahun 2002 di Indonesia terjadi problem. Ketika wilayah paling timur, Irian dan Maluku mengalami maghrib matahari terbenam, saat itu ketinggian bulan minus 0,5 derajat. Begitu matahari terbenam, ternyata bulan sudah lebih di bawahnya lagi, maka bulan tidak terlihat. Kalau begitu, bagi orang Irian, besok harus puasa lagi 30 Ramadan. Jadi 30. Tapi dua jam kemudian, ketika Indonesia bagian barat mengalami maghrib, ternyata ketika terbenam matahari, posisi bulan masih ada 0,5 derajat di atas ufuk. Maka kata orang di Indonesia Barat, besok satu sawal. Nah, ini bingung. Nah, di Irian masih harus 30 Ramadan, di sini satu sawal. Dan ini bukan tidak pernah terjadi di kalangan ulama-ulama ahli fikih klasik zaman dulu. Dan sudah ada kesepakatan, lagi-lagi kesepakatan. Apabila di dalam satu wilayah hukum pemerintahan terjadi perbedaan, maka semuanya dijadikan satu. Nah, itu. Apa itu istimewa? Istima artinya matahari, bulan, dan tempat orang melakukan pengamatan berada pada bidang lurus. Bidang lurus, bukan garis lurus. Kalau garis lurus jadi gerhana. Jadi kalau bidang itu ini matahari, ini tempat pengamatan, sebidang bulan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sebidang. Nah, itu yang namanya istimewa. Dan bisa jadi juga satu garis lurus itu namanya gerhana dan itu bisa terjadi. Itu namanya istimewa. Katakanlah kalau posisi manusia seperti ini, ini kira-kira pukul pukul setengah tiga. Ketika pukul setengah tiga sore, orang melakukan pengamatan dengan teropong terlihat bahwa bulan matahari sebidang terjadi istimewa. Maka nanti pada saat maghrib, karena bumi berputar ke arah sini, saat si manusia mengalami maghrib, saat itu si manusia tidak bisa lihat matahari, posisi matahari di bawah ufuk, pastilah bulan ketinggalan. Karena bulan arahnya ke sana. Mengikuti bumi. Jadi kalau sudah terjadi istimewa di siang hari, begitu maghrib, pastilah matahari terbenam, bulan masih ketinggalan di atas ufuk. Hari ini, tanggal 14 Kamis, Istimewa terjadi pukul 9 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi pagi pukul 9 lewat 21 atau waktu Tokyo pukul berapa itu berarti? Pukul 11 ya. Pukul 11 lewat 21 itu terjadi istimewa. Maka tadi saat maghrib, kalaupun ada yang bisa mengamati dari Tokyo ini, matahari terbenam, posisi bulan di atas ufuk. Tidak ada hilal yang bisa terlihat, karena posisi sangat rendah, hilal tidak ada. Apalagi tadi pun mendung, ru'yah pun tidak bisa. Kalaupun ada hilal, tidak terlihat juga. Nah, jadi bagaimana posisinya? So sekalian, rupanya kenapa penentuan satu Ramadan, satu Syawal berbeda tergantung kriteria yang digunakan. Ada sebagian ulama menggunakan ijtima ul kamar. Kalau ijtima' posisi matahari bulan dengan bidang pengamatan segaris lurus sudah terjadi, maka saat maghrib pastilah bulan masih berada di atas ufuk. Berarti masuk satu sawal, satu Ramadan. Itu kalau yang berpegang pada istimewa. Tapi Abraham yang berpegang pada rukyatul hilal. Tidak bisa. Harus terjadi hilal dulu dan hilal itu pun harus bisa diru'yah. Kalaupun hilal ada, kita meruya dan terhalang mendung, itu pun tetap tidak masuk bulan berikutnya. Ini cerita, cerita yang kedua. Dan ada yang ketiga, yang ketiga ini sebenarnya mendung ada atau tidak mendung, ru'yah bisa atau tidak bisa ru'yah, pokoknya kalau hilalnya terbukti ada dengan teknologi apapun masuk bulan baru. Jadi ada tiga kriteria yang menyebabkan satu Ramadan dan satu Syawal ke bulan lain itu juga berbeda. Tergantung yang mana yang mau dipakai. Ada sebagian orang yang dalam memahami pesan-pesan agama, baik Quran maupun hadis, begini. Terhadap Quran dan hadis, orang memahaminya bisa menggunakan dua pendekatan. Satu yang disebut pendekatan literal, skriptural, Orang sering menyebut pendekatan tekstual, meskipun kadang begitu tepat. Apa maksudnya? Tiap-tiap ayat Quran dan hadis fahami semata-mata menurut bunyi teks ayat itu. Jangan dibuat interpretasi. Interpretasi yang meluas itu namanya takwil. Dan kelompok ini anti takwil. Sedangkan yang satu lagi memahami ayat dan hadis Jangan pahami ayat dan hadis semata-mata menurut bunyi teksnya saja. Lihat juga konteksnya. Dalam konteks bagaimana ayat dan hadis itu turun. Contoh. Lintasan matahari kadang bergeser 23,5 derajat lintang selatan. Nah, ini ilmu bumi waktu kita SMP itu. Kadang lintasan matahari persis di atas istiwa, kadang bergeser 23,5 derajat bintang utara. Nah. Tahun 91, saat wukuf di Arafah, saat itu lintasan matahari sedang mengarah ke utara. Di hari wukuf tahun 91, matahari sedang persis berada di atas Arafah. Dan jadilah wukuf tahun itu adalah wukuf terpanas abad itu dan saya sedang ada di sana. Seorang kawan keluarkan termometer mengukur temperatur ruang di dalam tenda 56 derajat Celcius. Itu di dalam tenda. Dan tenda kami ber, berbelakangan. Pak Harto menghadap ke sana, tenda kami berbelakangan ke sini. Kata kawan, ini gara-gara Pak Harto ke Eropa. Eropa pun panas. Itu orang rupanya saking sentimennya sama Pak Harto waktu itu jadi temperatur itu panas, masya Allah, itu saat pupuk lagi. Dan ketika dari hotel saya mau ke Masjidil Haram, itu anggur saya masukkan ke dalam air, kemudian saya peras, maksudnya supaya jangan berceceran, sekadar basah, saya taruh di atas kepala, saya jalan. Memasuki masjid, handuk sudah kering. Gitu. Ketika kira-kira pukul setengah tiga, saya mau perbarui wudhu, saya keluar tenda, saya terkejut. Di luar perkemahan, di gunung-gunung, di batu-batu, saya lihat banyak orang duduk di atas batu. Melakukan wukuf tanpa payung, tanpa tenda. Padahal panas sedang menyengat. Tanpa sadar, saya berkata, saya ber, bertutur. gila juga nih orang, panas-panas begini. Wukuf nggak pakai payung, Seorang ustaz di sebelah saya meletup. Memang begitu sunnahnya. Hah, sunnah macam mana? Saya jadi ada tersinggung. Buat apa aku bayar mahal-mahal kalau ternyata yang kita lakukan tidak sesuai sunnah? Begitu, tersinggung juga. Memang begitu sunnahnya. Maksudnya gimana Ustaz? Memang di hadis Nabi wukuf di atas batu tanpa payung tanpa tenda. Itu disebutkan dalam hadis, itu sunnahnya. Oh begitu. Dengan rasa penasaran, pulang dari tanah suci, saya bongkar buku-buku hadis dan saya jumpai hadis-hadisnya. Ada beberapa. Betul Nabi hukum di atas batu tanpa payung tanpa tenda. Karena itu sampai tiga tahun lalu Departemen Agama Republik Indonesia mengeluarkan buku manasik haji. Itu kalau dibaca tentang wukuf, di situ masih ada kalimat wukuf disunahkan di luar tenda di atas batu. Itu masih ada kalimat seperti itu. Nah, tapi saya penasaran. Apa iya orang harus hukum kalau hukum itu harus di luar tenda di atas batu, sedangkan temperatur begitu tinggi. Kalau orang kelengar kena head stroke gimana? Lalu saya berpikir, kapan sih Nabi hukum? Nabi hukum cuma sekali. Nabi berhaji cuma sekali. Tanggal 9 Zulhijjah. Tahun keberapa? Tahun ke-10 Hijriah. Nah, 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah itu kalau tahun miladiahnya itu tanggal berapa? Nah, Kita selidiki dan dengan bantuan ilmu falak, dengan bantuan teori-teori ilmu astronomi ketemu. Saat Nabi wukuf itu tanggal 6 Maret tahun 632. Apa konsekuensinya? Di Eropa, puncak musim dingin itu akhir Desember. Lalu angin dingin Eropa bertiup ke arah Arab, maka puncak musim dingin di Arab adalah akhir Januari. Januari akhir sampai awal Februari itu puncak musim dingin, maka awal Maret itu penghujung musim dingin. Kalau Nabi wukuf 6 Maret, karena memang suasana yang penghujung musim dingin. Pantas saja Nabi wukuf di atas batu tidak pakai tenda. Karena udara pun, udara angin masih dingin, tapi matahari panas, jadi imbang. Sengatan matahari yang panas dengan tiupan angin yang dingin. Ah kalau begitu rupanya tidaklah sesuatu yang ada di dalam hadis bisa difahami dan dilaksanakan begitu saja. Harus dilihat konteksnya. Ini yang namanya fikih wafi'iyah, fikih kontekstual. Kadang-kadang sebagian ulama, sebagian teman-teman saya juga bilang, kalau sudah ada di Quran, di hadis, ikuti saja. Kalau sudah ada di Quran, di sunnah, ikuti saja. Kalau enggak, kita enggak sunnah. Catatan, Istilah sunnah dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Sunnah bisa bermakna tradisi. Sunnah Rasul itu tradisi Rasul. Man sanna sunnatin hasanatin. Sunnah dalam arti yang kedua bisa bermakna derajat hukum. Sesuatu yang sangat kuat hukumnya wajib. Harus dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Itu wajib. Sedikit di bawah wajib adalah sunnah. Dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau dilakukan dapat pahala. Kata-kata sunnah bisa bermakna tradisi Rasul. Sunnah bisa bermakna derajat hukum. Dan ternyata tidak semua sunnah Rasul berhukum sunnah bagi kita. Oleh sebab itu kalau ngomong hati-hati. Wah ini nggak sunnah, nggak ikuti sunnah. Sunnah yang mana? Apakah ada sunnah Rasul tapi tidak sunnah bagi kita? Contoh, setelah Nabi wukuf di Arafah, Nabi melontar jamrah akabah dengan tetap duduk menunggangi ontaknya. Itu sunnah tradisi Rasul. Tapi sekarang di tengah kerumunan orang begitu banyak melontar jamrah, kita naik di ontak, salah-salah kita digebuki orang. Percayalah, belum orang gebukin, akar udah mantap kita duluan. Ini sunnah Rasul yang tidak berhukum sunnah bagi kita itu. Apalagi kalau saya tanya ibu-ibu bahwa istri lebih dari satu itu sunnah Rasul. Sunnah dalam arti tradisi Rasul. Tapi apakah dia bermakna sunnah pula hukumnya bagi umat Muhammad? Ah, ibu-ibu bilang tidak, tapi bapak-bapak bilang iya. Itu. Terjadilah istilah perbedaan pendapat. Itu. Contoh, jadi ada yang memahami Quran hadis secara literal, secara harfiah, secara tekstual. Begitu bunyi teks ayat, begitu bunyi teks hadis. Pahami apa adanya. Ada yang memahami Quran hadis, lihat dulu konteksnya bagaimana. Selain konteks yang harus dilihat tujuannya. Ketika sesuatu ditetapkan, tujuannya apa? Yang ketiga adalah latar belakangnya. Ini yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Tetapi saya katakan ada sebagian umat yang mengatakan tidak perlu konteks, tidak perlu asbabun, pokoknya ikuti Quran, sunnah, Quran itu pahami secara literal. Yang seperti ini akan berpendapat berpegang pada hadis Nabi, sumu liru'yati wafiru liru'yati. Puasalah ketika kamu bisa meru'yahnya dan akhiri puasa ketika kamu juga meru'yahnya. Kalaupun terjadi mendung kamu gagal melihat, maka genapkan saja jadi 30. Tapi ada yang berpendapat tidak secara tekstual, berpendapat kontekstual. Yang penting bisa merukyahnya atau ada hilal. Sebab kalaupun terjadi mendung, rukyah gagal, tapi hilal ada. Berarti tetap dong puasa. Ada lagi yang berpendapat, mana yang lebih penting, rukyahnya, hilalnya, atau komarnya itu sendiri. Sebab bisa terjadi Omar sudah ada di ufuk, tidak ada hilal ke arah manusia, tidak bisa juga dirukyah, tapi karena Omar ada, tetap puasa. Ya, saya ditanya, mana dalilnya untuk begitu? Orang itu akan menjawab, ini surat 10 ayat 5. Walladhi ja'ala syamsa diaan wal qamara nuran. Dialah yang menjadikan matahari dan bulan jadi Allah lebih memaksudkan komarnya, bukan hilalnya. Bahwa Nabi mengatakan, puasalah ketika kamu melihat hilal, hilal itu adalah pantulan dari komar. Tetapi Allah sendiri menjadikan komar sebagai patokan untuk menghitung tahun. Nah, itulah fikih terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Yang menarik, nanti tanggal 12 November bagi yang berpuasa besok tanggal 15 Oktober tanggal 12 November itu berarti tanggal 29 Ramadan bagi dia bagi yang berpuasa mulainya tanggal 16 satu Ramadan maka 29 Ramadan jatuhnya tanggal 13 November nah pada saat 12 November, ini kolomnya agak salah. Pada saat 12 November, saat itu posisi Omar minus 3 derajat. Jadi pada saat 12 November, posisi Omar di bawah ufuk. Berarti Ramadan harus digenapkan jadi 30. Tanggal 13, 13 November 30 Ramadan, maka satu Syawal 14 November. Bagi yang berpuasa mulai tanggal 16 Oktober, tanggal 13 Novembernya, kalau 12 November bulan masih di bawah ufuk, 13 November posisi Komar sudah di atas ufuk 9 derajat. Berarti belum tentu lebaran Apakah dengan posisi 9 derajat orang bisa merukyah hilal? Nah, ini persoalannya. Sebab 9 derajat pun masih terlalu rendah. Kalau saat itu dia gagal melihat hilal, dia berpegang pada harus terlihat hilal, berarti 13 November ini itu tidak bisa dia nyatakan hari terakhir Ramadan, dia harus puasa lagi besok harinya, maka puasanya 15 November. 16 ah, November. Tetapi 15 November. Tapi kalau dia bisa lihat hilal, nah dia bisa sama. Jadi yang bedanya hanya yang satu 29 hari, yang satu 30 hari. Itu. Ini akan kita lihat nanti posisi 12 terutama 13 November. Terlihat atau tidak? Apa sebab? Ketinggian bulan dan segala macam untuk sampai bisa menampakkan hilal itu ternyata relatif. Muharram tahun 1422 di Arizona, Phoenix. Jam 19.24 orang bisa memotret bulan, bisa memotret hilal. Bulannya itu yang bulat, tapi yang terlihatnya itu pantulannya itulah hilal. Dan itu hilal, ini garis ufuk. Itu hilal pada ketinggian 1,2 derajat. Ternyata hilal terlihat dan dalam keadaan tidak mendung. Kalau mendung nggak kelihatan. Riza Amir Zadi Bulan Syakban 1423 berhasil memotret hilal ketinggiannya 2,1 derajat. Syakban 1418 Omar Domkus orang Turki juga di berhasil memotret hilal pada ketinggian 2,4 derajat. Kemudian Zulhijjah 1421 di Iran, di Isfahan, seseorang memotret hilal pada ketinggian 7,1 derajat. Dan kemudian di Malaysia 1420 ketinggian 9 derajat hanya setipis ini. Kemudian 1419 pada ketinggian 11,3 derajat. Hilal setipis ini. Kalau 11,3 derajat setipis ini, apalagi 9, apalagi 6, mungkin sudah nggak kelihatan. Jadi lagi-lagi hilal itu sangat relatif. Tetapi posisi komar itu lebih stabil daripada hilal. Apalagi kalau sudah hilal harus dijustifikasi dengan rohnya. Rohnya itu hilal, begitu mendung sudah nggak kelihatan hilalnya ada, tapi rukyahnya yang gagal. Begitu. Nah, sekalian uh, itulah pengantar uh, tentang ilmu falak uh, eh, dan karena itu umat ini menjadi bergairah mendalami astronomi, mendalami ilmu falak karena tidak bisa menghindarinya untuk kepentingan ibadahnya. Nah, lalu siapa yang mau puasa besok, siapa yang mau puasa Sabtu, nah, silahkan saja pilih masing-masing. Tergantung kriteria apa yang digunakan. Yang penting Anda pahami, jangan ikut-ikutan dalam bahasa Arab ikut-ikutan tanpa mengerti itu yang disebut taklid. Taklid harus dihindari. Dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka ilm." Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu miliki ilmu pengetahuannya. Berbuatlah berdasarkan ilmu, berdasarkan kemengertian jangan ikut-ikutan, termasuk jangan ngikutin saya. Kalau saya berpendapat bahwa istimewa kamar itu kriteria yang stabil, maka ada atau tidak ada pengumuman, besok saya pribadi akan puasa. Itu. Sebab sore ini di atas ufuk bulan sudah ada bahwa tidak terjadi ru'yatul hilal karena mendung atau bisa jadi hilalnya pun tidak ada karena terlalu rendah dan persoalan hilal itu sangat relatif, ketinggian pun tidak menjamin penampakan hilal, apalagi rukyahnya. Tapi lagi-lagi, jangan Anda ikut-ikutan terhadap saya. Ah, pahami apa pertimbangannya. Silakan yang lain bikin keputusan lain-lain. Terus mungkin ada pertanyaan mengkritik. Sebenarnya Pak, bagaimana kalau kita sholat terawih malam ini? Padahal nanti pengumumannya belakangan sholat, eh, karena Ramadannya itu mulainya Sabtu. So sekalian, bicara soal sholat, jangan terlalu terpaku pada nama. Karena sebenarnya adanya nama bukan nama terhadap sholatnya, tapi nama terhadap waktunya. Di saat matahari sedang memancarkan cahayanya di ufuk timur, fajar, maka disebut sholat fajar. Di saat matahari sedang tenggelam, gharuba, itulah saat maghrib disebut sholat maghrib. Jadi sebenarnya nama bukan nama terhadap sholat, nama itu terhadap waktunya. Itu. Sholat itu sendiri dalam surat Al-Baqarah dikatakan wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tiap-tiap kamu membutuhkan pertolongan, lakukan sholat. Dan kata Rasulullah SAW, jika kamu memiliki hajat atau kebutuhan, lakukan wudhu yang sempurna, lakukan sholat dua rakaat yang sempurna. Dengan dua rakaatmu itulah kau menyampaikan hajatmu. Lalu orang kemudian mengenal itu adalah sholat hajat. Tapi Rasul sendiri tidak pernah mengatakan ini sholat hajat, ini sholat istikharah, ini sholat ini. Rasul tidak memberi nama, penamaan itu belakangan. Substansinya, tiap-tiap kamu ingin berkomunikasi dengan Allah, lakukan sholat bahwa sholat itu penting, hubungan manusia dengan Allah, maka ada sholat yang ditentukan, diwajibkan pada waktu tertentu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Kewajiban yang diwaktukan. Kenapa harus ada sholat yang diwajibkan pada waktu-waktu tertentu? Padahal orang sudah paham, sholat substansinya adalah hubungan manusia dengan Allah. Kenapa masih diwajibkan pada waktu tertentu? supaya jangan ada orang yang tidak berkomunikasi dengan Allah. Tapi sebenarnya sholat bukan hanya yang lima itu saja. Dengan kata lain yang lima itu adalah yang minimum. Anytime kamu perlu komunikasi, sholat. Maka sebenarnya sholat lebih dari lima waktu. Itu. Di antara sholat-sholat itu, ada sholat-sholat yang dilakukan di waktu malam. Malam bahasa Arabnya lail. Maka sholat di waktu malam disebut sholatul lail. Kapan disebut malam? Disebut malam setelah gelap gulita. Itulah isya. Dan malam berakhir subuh. Maka mengawali malam ada sholatul isya. Mengakhiri malam ada sholat subuh. Tetapi sepanjang malam ada sholat-sholat-sholat macam-macam dan lakukanlah sholat-sholat di situ. Itulah sholatul lail, sholat malam. Tapi malam orang suka tidur. Kalau orang tidur, lalu dia melek matanya. Wake up, kata orang Inggris. Sudah melek, dia bangkit, get up. Kata orang Arab, kalau orang tidur, lalu melek dan bangkit. Melek dan bangkit dari tidur, bahasa Arabnya adalah tahajjada dari situlah muncul istilah tahajud. Jadi tahajud artinya melek dan bangkit dari tidur, bahasa Arabnya tahajud. Kalau bapak ibu bangun tengah malam, kemudian tidur ke kamar mandi, lalu tidur lagi, itu pun namanya ibu bapak sudah tahajud. Tapi belum sholat tahajud. Tahajudnya sudah. Apalagi kalau mau sholat tahajud sakit mah kambuh maka yang terjadi mama, mama, mama nggak jadi sholat tahajud. Itu sakit mah kamu. Namun yang penting bukan nama tahajudnya. Di antara malam itu, mulai dari isya sampai subuh, ada bagian malam yang sangat istimewa. seperti Sepertiga malam terakhir yang disebut dengan sahur. Jadi istilah sahur sebenarnya nama waktu bukan nama kegiatan memasukkan makanan. Sahur itu nama waktu. Karena itu sahur bukan hanya ada di malam bulan Ramadan, di malam-malam biasa pun ada sahur. Jamaknya ashar. Di ayat Quran digambarkan wabil ashar hum yastaghfirun dan di waktu-waktu sahur mereka selalu memohon ampun. Dan Rasulullah SAW katakan, di waktu sahur Allah yang zilu ila sama di dunia Allah turun ke langit yang terdekat dengan bumi lalu Allah mencari orang-orang yang sedang berdoa dan kalau ada orang sedang berdoa di waktu sahur Allah akan sangat malu untuk tidak mengabulkan doa orang itu itulah doa di waktu sahur istimewa maka ketika Nabi ditanya, ada doa asma?" Doa macam mana yang paling didengar Allah? Antara yang berdasarkan di jawfil di akhirah. Doa di tengah malam terakhir. Nah, kalau kita terbangun di waktu sahur, karena kita terbangun, waktunya waktu sahur, dan itu waktu yang istimewa, lalu kita sholat, sholat kita adalah sholat tahajud, sholat di waktu bangun tidur, tapi di saat sahur ketika Allah sedang menerima doa orang. Sholat itu menjadi tinggi nilainya. Tetapi kalau ada orang karena begadang, mendampingi keluarganya yang sakit dirawat di rumah sakit, dia tidak tidur-tidur. Tapi jam 3 dia sholat, dia tetap sholat di waktu sahur, sholat di waktu yang sangat mulia. Meskipun tidak disebut tahajud, karena dia nggak tidur dulu. Jadi jangan terpaku dengan nama apakah disebut tahajud atau bukan tahajud. Sekarang dilakukan di waktu sahur nilainya adalah salat malam yang mulia. Kita sering terpengaruh oleh nama. Sebaliknya, habis maghrib kita tidur. Pukul 9, pukul 10 kita terbangun, lalu sholat. Sholat sunat, itu pun sholat tahajud. Sholat lahir, sholat di malam hari, sebangunnya dari tidur, sholat tahajud. Tetapi tidak dilakukan di waktu sahur, tidak di waktu yang paling prima. Itu. Jadi sholat tahajud atau sholat lain semua itu sebenarnya sama. Lalu tarawih. Karena di waktu sahur orang harus pada dasarnya Ramadan istimewa siang harinya juga malam harinya Ramadan istimewa. Di siang hari orang dianjurkan siang puasa, di malam harinya orang dianjurkan siang. Perbanyaklah sholat di malam hari. Ini terakhir. Maka di malam hari selain orang sholat di waktu sahur, orang pun sholat sebelum waktu sahur. Sholat sebelum waktu sahur di malam hari di bulan Ramadan tujuannya adalah untuk dia menggemarkan ibadah dan dilakukan dengan keadaan santai. Santai bahasa Arabnya rauha. Dari kata rauha bersantai diri tarawih. Maka orang dulu sholat dua rakaat, dua rakaat lalu minum dulu. Duduk sedikit-sedikit, sambung lagi, santai lagi ngabisin dulu sisa kolaknya terus sholat lagi Rasulullah SAW suatu malam Ramadan keluar dari kamar dan sholat di masjid suaranya terdengar oleh para tetangga tetangga datang bergabung Besok malam Nabi lakukan, orang ikut tambah banyak. Besok malam Nabi lakukan, orang ikut tambah banyak. Malam berikutnya orang sudah nunggu, Nabi nggak keluar-keluar dari kamarnya. Padahal kamar Nabi dengan masjid cuma dipisah ini. Sudah hampir tengah malam Nabi keluar, orang berkerumun banyak di masjid Nabi tanya, ada apa kalian berkerumun begini? Ini salat seperti kemarin ya Rasulullah. Aku sudah melakukannya sendiri di kamar. Orang kira-kira, oh kok gitu? Kenapa? Sebab aku, kalau aku terus sholat bersama kalian berjamaah, atau khawatir ini akan menimbulkan kesan wajib. Maka sejak saat itu Nabi sholat terawih di kamar sendirian dan para sahabat Nabi sholat sendiri-sendiri di masjid sampai Nabi meninggal. Jadi sholat terawih berjamaah di masjid itu hanya beberapa malam saja. Di zaman Umar, orang sholat terawih sendiri-sendiri di masjid. Di zaman Umar, kata Umar, ya Nabi kan dulu kira-kira pikiran Umar. Nabi kan tidak sholat tarawih berjamaah. Mula-mula beliau lakukan berjamaah, tapi tidak beliau teruskan hanya karena khawatir terkesan wajib dan tapi sebenarnya kalau tidak kalau tidak takut terkesan wajib, sebenarnya sholat itu pun sebaiknya lakukan berjamaah. Nah, maka Umar kumpulkan. Alangkah baiknya kalau kalian itu sholat tarawih berjamaah di bawah satu imam. Ditunjuk imamnya. Begitu orang sholat tarawih berjamaah, Umar bergumam, malu tidak ada. Inilah bid'ah yang bagus." Inilah bid'ah yang bagus. Dan Umar memberitakan sholat tarawih 20 rakaat. 23 dengan witir. Dan itu yang ditiru di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sampai sekarang. sholat tarawih 23. Ketika Umar meninggal, muncul Utsman. Situasi politik dilanda perpecahan. Maka Ali setelah Utsman dan Ali, Ali mengajak orang lebih menggiatkan mendekatkan diri kepada Allah. Maka Ali mengajak orang sholat tarawih 39 rakaat. Eh. Di suatu pagi Rasul masuk ke masjid. Ternyata ada tali diikat di tiang-tiang masjid. Siapa ditanya, siapa yang injak-injak tali di tiang masjid? Maimunah ya Rasulullah. Kenapa? Dia ingin sholat tahajud yang panjang, tapi suka ngantuk. Supaya kalau dia ngantuk jatuh tertahan tali. Eh, kasih tahu Maimunah, sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Di mana ngantuk berhenti tidur. Jadi sebenarnya sholat malam tidak ada jumlah rakaat yang pasti. Sebebas kemarin saja. Dan itu adalah upaya mendekatkan diri menjalin komunikasi dengan Allah yang intensif. Tahun 88 di sebuah hotel di Jakarta dalam diskusi Gus Dur ditanya orang, Gus Dur, dari dulu yang namanya masjid-masjid NU, terawih 39, paling minim 23 rakaat. Tapi sejak Anda menjadi ketua PBNU, banyak masjid NU di kota-kota besar, terawihnya sebelas rakaat macam Muhammadiyah. Kenapa bisa begitu? Gus Dur jawab, terawih itu sunnah dan sesuka-sukanya. Jangankan 39, 23 atau 11, enggak terawih juga nggak apa-apa. Begitu aja kok repot-repot. itu begini jawaban Gus Dur waktu itu. Pakai begini aja yang repot-repot. Itu. Nah, saudara sekalian, jadi sebenarnya Kalaupun malam ini kita lakukan sholat, sholat tarawih, sholat santai, atau sholat ini tetap namanya sholat malam. Apakah besok kita puasa atau puasanya satu malam ini ya sholat lain, sholat tarawih, sholat santai, tidak jadi dosa. Tidak jadi dosa. Itu bahwa sekarang sholat nanti campur sholat lagi tidak jadi dosa karena sebenarnya sholat selain itu berapa jumlah rakaatnya apakah mau awal apa nanti waktu sahur apakah tidur dulu atau tidak tidur dulu yang seringkali jadi persoalan bagi kita terasa mengganjal adalah namanya ini tahajud ini sahur ini taraweh padahal nama pun tidak penting substansinya adalah giatkan hubunganmu dengan Allah ini mencoba melihat sesuatu dari substansinya. Demikian saya akhiri sampai di sini. Eh, setidak-tidaknya mudah-mudahan ada manfaat dan terbuka wawasan dalam memahami pesan-pesan keagamaan kita. Aku lupa jahat wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian apa yang disampaikan oleh Ustaz al Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya sampaikan ada informasi dari Islam Center. Islam Center memutuskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz al bahwa besok waktunya puasa. Jadi eh, marilah kita sama-sama melakukan sholat tarawih berjamaah.